بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Kita lanjutkan pelajaran <clears throat> Kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab raf'ul yadaini. <clears throat> Beliau menyebutkan di awal bab tersebut hadis qala rahimahullahu taala wa kana yarfa' yadayhi taratan ma'a takbir وتارة بعد التكبير وتارة قبله طيب dalam bab ini terdapat beberapa masail dan fawaid terkait dengan bab raf'ul yadaini bab mengangkat kedua tangan setelah membaca takbir atau takbiratul ihram Allahu akbar <clears throat> dan raf'ul yadain mengangkat kedua tangan ini terdapat pada dua keadaan. Pembagiannya sama dengan pembagian takbiratul ihram dan juga takbiratul intiqal. Keadaan yang pertama, hukum mengangkat tangan ketika di takbiratul ihram, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Keadaan yang kedua, raf'ul yadaini 'inda takbirat al-intiqal. <clears throat> Terkait dengan hukum yang pertama, <clears throat> hukmu raf'ul yadaini hinda takbiratul ihram. Sebelum membahas hukumnya, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya awalan yang pertama anna raf'ahuma masyru'atun Fis salah bittifaqi ahli ilm bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika ditakbirat takbiratul ihram ini adalah perkara yang disyariatkan masyru'ah artinya kalau disyariatkan berarti ini adalah amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli ilm hal ini berdasarkan dengan kesepakatan ahlu al-ilm ومن تركها بدون عذر فقد ترك المشروع أو مشروعية. dan barang siapa yang meninggalkannya tanpa ada uzur dia meninggalkan mengangkat kedua tangan tanpa ada uzur atau alasan yang syar'i maka dia telah meninggalkan sesuatu yang disyariatkan berkata Ibnul Mundhir <clears throat> dalam kitabnya Al-Awsat lam yakhtalif ahlul ilm anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda iftitahis salah wa naqala kadzalika Ibnu Hazm <clears throat> Tidak ada satupun ahlul ilm yang mereka berselisih pendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika membuka salatnya. Jadi ini sudah hal yang sangat diketahui oleh kaum muslimin di zaman itu dan juga di zaman setelahnya menjadi hal yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin. <clears throat> Kemudian terkait dengan hukumnya, wallahu taala alam, hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir atau ihram, hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu berdasarkan lifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hunaka dalilun ala amrihi. Dan di sana tidak tidak didapati dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu dalil yang menunjukkan atas perintahnya Nabi untuk mengangkat kedua tangan. Baik, bisa difahami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sekian hadis kaifiyah tentang sholatnya Nabi, itu semua disebutkan dalam bentuk perbuatan. Nabi rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintah seorang pun dari kalangan sahabat untuk mengangkat kedua tangannya ketika memulai takbiratul ihram. <clears throat> Maka di sini kita bisa pahami bahwa takbiratul ihram itu memiliki hukum sendiri. Hukumnya adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Apa itu yang dimaksud dengan takbirat ihram? Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini kondisinya akan sangat jelas di dirasakan ketika seseorang itu terlambat masuk sholat dalam keadaan masbuk kemudian imam kondisinya misalkan dalam keadaan ruku ataupun keadaan yang lainnya Nah, ketika makmum masuk dan dia tidak membaca takbir atau ihram, ya masuk kemudian bergerak seperti ini tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya itu harus diulangi. Karena dia telah meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun salat. <clears throat> Dan yang kedua adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ketika dihukumi sebagai hukum yang sunnah, nah, maka ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, dan dia langsung bersedekap tanpa mengangkat kedua tangan seperti ini. Jadi masuk Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangannya. <clears throat> Maka hal ini tidaklah mengapa. Ya, salatnya sah dan tidak membatalkan salatnya. Jadi ya, di sini terdapat tiga khilaf di antara ahli ilmu. Yang pertama menyebutkan sunnah, yang kedua menyebutkan wajib, yang ketiga menyebutkan wajib bersama dengan batal sholatnya. <clears throat> Dan yang lah yang pertama. <clears throat> yang menyatakan sunnah. Mengangkatnya ini sunnah. Nah, ketika ditinggalkan tidak mengapa, sah sholatnya. Kalau yang mengatakan wajib, ketika dia sengaja meninggalkannya, maka dia berdosa. Nah, dan konsekuensinya di akhir nanti dia menambahkan sujud sahwi. Nah, ala ala qawlin. Kemudian ketika dia menyebutkan pendapat yang ketiga dan ini pendapatnya marjuh yang ketiga ini batal sholatnya. Ini tidak ada dalilnya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang kuat adalah pendapat yang pertama. <clears throat> dalilnya adalah berdasarkan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa' yadayhi. Ya, disebutkan dalam kitab idza atau hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dadanya kemudian atau ketika di awal membuka salatnya. Hadis yang lainnya disebutkan dari Malik Ibnu Al-Huwairits muttafaqun alaih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Nah, ini semua perbuatan Ya Nabi ketika sholat bertakbir, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dan ini ada perintahnya. Ya, mengucapkan takbir disebutkan dalam hadis al-musyi' sholati. <clears throat> dalam bentuk perintah, ucapkanlah takbir. Kemudian Nabi setelah itu warafa'a deh dan mengangkat kedua tangannya. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ahlul ilm. Pendapat dari mayoritas ahlul ilm. Ketika disebutkan mayoritas ahlul ilm maka disitu Al-Hanabilah, Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan yang selainnya. <clears throat> Ataupun Al-Hanafiyah. Dan sisi pendalilannya ya, dari hadis-hadis ini yang sahih bahwasanya annaha tadullu ala mujarradi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebatas hanya perbuatan Nabi saja. Tidak ada perintah. Wal qaidah dan kaidahnya dalam ilmu usul fiqh disebutkan al-fi'lul mujarrad 'anil amri tadullu 'ala al-istihbab la yadullu 'ala al-ijab ya al-fi'l mujarrad 'an nabi sallallahu alaihi wasallam atau al filul mujarrad 'anil amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu 'ala al-istihbab la yadullu ala al-ijab. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata tanpa ada perintah ini menunjukkan kepada perkara yang sunnah dan tidak menunjukkan kepada perkara yang wajib. <clears throat> ini kaidahnya. <clears throat> Masalah yang kedua, keadaan yang kedua ketika menghukumi raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan ketika takbirat al-intiqal. Takbirat al-intiqal ini keadaannya yang disepakati oleh al-ilm ketika yang pertama ketika hendak rukuk mengangkat kedua tangan. Jadi setelah selesai dari e, berdiri, nah membaca istiftah, membaca al-fatihah, membaca surat. Kemudian hendak rukuk maka di sini mulai takbirat al-intiqal dengan mengangkat kedua tangan. Keadaan yang kedua, ketika setelah bangkit dari ruku Yang pertama mau ruku kemudian yang kedua bangkit dari ruku <clears throat> Ini dua keadaan yang disepakati oleh al-ilm. Keadaan yang ketiga ketika setelah dari tasyahud al-awwal. Jadi setelah selesai tasyahud awal berdiri dan mengangkat kedua tangan <clears throat> untuk masuk ke rokaat yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini terdapat khilaf di antara ahlu alam dan yang rajih adalah masyru'iyah. Ya, jadi posisinya sekarang mengangkat kedua tangan itu ada di empat keadaan. Takbiratul ihram ketika hendak ruku, bangkit dari ruku dan yang terakhir adalah setelah dari tasyahud pertama. <clears throat> dan hukumnya dari takbiratul intiqal ini mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Sama seperti keadaan yang pertama sunnah mustahabbah. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih. Wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik. Ya, apabila Nabi takbir ruku' hendak ruku' kemudian bangkit untuk mengangkat ke kepalanya dari ruku' maka beliau mengangkat kedua tangannya. <clears throat> perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis Malik ibn al Khawarith muttafaqun alaih. Wa idza arada an yarka rafa'a yadayhi wa idza rafa'a yadayhi atau wa idza rafa'a ra'sahu min ar dengan hadis yang pertama. Hadis yang ketiga hadis Wa'il ibn Hujr rawahu Muslim. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr pada suatu hari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam salat subuh. Wahwala bisul jubah dan Nabi mengenakan baju al jubah. Al jubah itu adalah baju yang panjang. Ya, Uh, disebutkan nam komis atau wil. Nah, ketika disebutkan al komis maka itu pendek. Ketika disebutkan yang panjang disebut dengan al jubah. Qala falamma kabbara takbiratul ihram akhraja yadayhi minal jubbah. Maka ketika beliau takbir mengucapkan takbirat ihram Allahu akbar, beliau mengeluarkan uh, kedua tangannya dari jubah. Jadi jubah ini beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya. Nah, jubah ini seperti <clears throat> kalau kita lihat ya di Arab itu baju yang hitam yang dikenakan. Seperti itu itu juga disebut dengan jubah. Ketika beliau takbir, beliau mengeluarkan kedua tangannya. Ya, tergambarkan apa yang beliau perbuat. Nah, farafa'ahuma dan beliau mengangkat kedua tangannya. Tsummal tahafa bi tsaubihi tahtal jubbah. Setelah itu beliau kembali menyedekatkan tangannya di bawah bajunya. Nah, di sini juga terdapat uh, sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dan ini akan disebutkan hadis ini ketika di ayyamil bard, ketika di hari-hari yang sangat dingin. Nah, tidak mengapa seorang menggunakan baju yang tebal dan tangannya itu ditutupi oleh baju tersebut. Falamma arada yarka ahraja Ketika beliau hendak ruku, beliau mengeluarkan tangannya. Farafa'a. Farafa'ahuma. Ya. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Thumma sanafi Nah, kama fil ula. Ya, itu berulang terus ke rokaat rokaat setelahnya. Dan ini juga pendapat dari mayoritas ahlul ilm. Sehingga kesimpulannya al-khulasah anna raf'al yadain fi hal takbirat ihram wal intiqal minal umuri al mustahabbat. Ini kesimpulannya. Mengangkat kedua tangan ketika di takbirat ihram ataupun di takbiratul intiqal ini semua adalah hukumnya sunnah wayan bagi alla yatsrukuha dan selayaknya untuk tidak tidak tidak pernah ditinggalkan ya kecuali dalam keadaan uzur nah limudawamati fi'l nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini adalah perbuatan yang selalu diamalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku uh, salat dalam hadis ini disebutkan perintah ya. Salatlah kalian seperti yang aku lakukan ketika salat. Nah, namun tidak semua perkara yang dilihat dari Nabi itu perkara yang wajib. Nah, ataupun perkara yang rukun. Karena di sini bentuknya perintah. Sallu. Ucapan. Perintah. Salatlah kalian. Kama ra'aitumuni usalli. Nah, namun di sana ada beberapa permasalahan atau beberapa amalan yang hukumnya itu bukan rukun atau wajib. Nah, misalkan nanti yang akan datang atau di sini mengangkat kedua tangan dan juga yang akan datang misalkan doa istiftah. Nah, dan yang selainnya. Asy-Syaikh <clears throat> Ibnu Bas rahimallahu taala beliau menyebutkan wadhalika terkait dengan khulasah ini wadhalika kulluhu mustahabbun wa sunnah wa laysa biwajibin walau salla walam yarfa' sahhat salatuhu. Ini semua adalah perkara yang sunnah, bukan wajib. Kalaulah seseorang sholat dan tidak mengangkat kedua tangannya, maka sholatnya itu tetap teranggap sebagai sholat yang sah. Dan faedah yang disebutkan dari keadaan empat mengangkat eh, mengangkat kedua tangan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mumti' Syarhul Mumti' Taib Qala rahimahullah ta'ala Wa kana yarfa' yadayhi taratan ma'at takbir Taib Di sini permasalahan yang selanjutnya yaitu Mengangkat kedua tangan kemudian membaca takbir. Bagaimana keadaannya? Ya, keadaan membaca takbir Allahu Akbar dan juga bersamaan dengan mengangkat tangan. Di sini disebutkan oleh musannif tiga keadaan. Dan dalam permasalahan ini terdapat empat kaul, empat pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama menyebutkan takbir bersamaan dengan atau berbarengan dengan mengangkat kedua tangan. Keadaan yang pertama dari pendapat ini menyebutkan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan bersamaan mengangkat kedua tangan. Ini pendapat dari al-jumhur ahli ilm. Dalilnya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala atau idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum. Rasulullah ketika berdiri sholat, beliau bertakbir, ya, hina yakum. Ketika berdiri tersebut, ya beliau mengangkat kedua tangannya. Al-Allamah Al-Bassa menyebutkan dalam tafsir Al-Lam, Al-mafhum min lafdihin anna takbir yuqarin al-intiqal. Yang difahami bahwa lafad dari hina ini adalah lafad hina. Ini maksudnya adalah mengucapkan takbir bersamaan dengan gerakan yaitu gerakan mengangkat kedua tangan. Fala yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Tidak mendahului ataupun tidak menundanya. Ya, tidak mendahului artinya tidak mendahului gerakan tersebut, eh, takbir tersebut mendahului dari gerakan ataupun mengakhirkannya. Gerakan dahulu kemudian takbir setelahnya. Wa hadha huwal masyru' dan inilah yang disyariatkan. Wa naqala an Ibni Daqiq al-Id dan beliau menyebut, menyebutkan menukilkan dari Ibnu Daqiqil Aid wa huwa alladhi istamarra alaihi amalun nas wa immatu al fuqaha al amsar. Inilah amalan yang telah berjalan ya di tengah-tengah kaum muslimin dan juga yang diamalkan oleh para fuqaha di seluruh penjuru-penjuru kota. Nah, ini keadaan yang pertama membaca takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Pendapat yang kedua menyebutkan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian bertakbir. Ini pendapat dari Ishaq dan Hanafi dan yang selainnya. Dalilnya disebutkan dari hadis Ibnu Umar, rawahu Muslim. Idza qama lis-shalah rafa'a yadayni hatta takuna hadza thumma thumma kabbara. Ya ketika beliau mengangkat kedua tangan, setelah itu beliau bertakbir. Jadi selesai mengangkat kedua tangan, kemudian Allahu Akbar. Pendapat yang ketiga menyebutkan takbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat kedua tangan. Ini pendapat dari Zahiriyah dan hadisnya disebutkan dari Malik bin Al-Khairith rawahu Muslim, "Idza shalla kabbara thumma rafa'a Apabila Nabi SAW beliau bertakbir, setelah itu baru mengangkat kedua tangannya. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan, "Walam ara man qala bitaqdimi at-takbir ya ala ar Dan aku tidak memandang atau berpegangan dengan pendapat ini yang menyebutkan mendahulukan takbir di atas atau setelah dari mengangkat kedua tangan. Pendapat yang keempat menyebutkan bahwa annahu mukhayyarun baina dalik. Seseorang itu diperbolehkan untuk memilih baik yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ini pendapat dari Hanabilah dan riwayat ya, riwayat dari Al Hanabilah. Dalilnya itu mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sahih dalam pembahasan ini. Karena di pendapat yang pertama menyebutkan muttafaqun alaih. Pendapat yang kedua menyebutkan rawahu Muslim. Dan yang ketiga pun rawahu Muslim. Nah, sehingga seorang diperbolehkan untuk memilih pendapat yang pertama ataupun yang kedua. Ini pendapat yang keempat ya mengumpulkan dari seluruh dalil-dalil yang sahih dan mereka menyebutkan bahwa ini termasuk dari perselisihan atau perbedaan yang sifatnya itu tanawu ya perbedaan jenis tapi dalilnya itu sahih ya hakikatnya sama namun ada perbedaan dalam bentuk penggambaran ya wal amru fi hadza wasi' dalam perkara ini sifatnya adalah kemudahan dan kelapangan Baik, mana yang rajih dari keempat pendapat ini? Wallahu taala alam. Nah, untuk yang rojih silahkan dipilih. Nah, kalau dari yang paling kuat di sini atau dari ulama-ulama al-muasirin menyebutkan pendapat yang keempat. Asyik ibn Uthaymin, Asyik ibn Ubas Syekh Salih Fauzan, ya, bisa dirujuk di kitab-kitab mereka. Mereka menyebutkan dengan pendapat yang keempat. Mukhayyar, pilihan. Namun untuk anak pribadi, wallahu alam memilih pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya takbir itu bersama dengan ar-rafa. Takbir bersama dengan ar-rafa. Wallahu taala a'lam. Baik, kita selesai dari tiga masalah atau dua masalah. Masalah yang pertama sunnahnya mengangkat kedua tangan. Masalah yang kedua, kefiah. Bagaimana mengangkat tangan bersama dengan takbir. Ya, ini bisa dilihat dari pendapat-pendapat yang telah kita uraikan. Dan pendapat yang di sini yang paling kuat ada dua. Ya, pendapat yang pertama dan yang kedua. Mengapa pendapat yang pertama kuat? Eh, nah, maafkan Pendapat yang pertama dan yang keempat. Pendapat yang pertama yang bersamaan. Pendapat yang keempat itu yang pilihan. Boleh mengamalkan yang ini, boleh mengamalkan yang itu yang kedua. Nah, atau yang ketiga. Mengapa pendapat yang pertama ini lebih kuat dikarenakan hadisnya itu diriwayatkan dari Al Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya lebih kuat dibandingkan ketika Muslim sendiri ya meriwayatkan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian masalah yang selanjutnya terkait dengan kefiyah ar-rafa. Bagaimana cara mengangkatnya? Cara mengangkatnya ini disebutkan oleh Al-Musannif yaitu pendapat yang rajih bahwa dari madhab Hanafi ya yarfa'uhuma mamdudatal asabi' mengangkatnya dengan membentangkan tangan atau jari-jari tangannya la yafruj bainahuma wala muh yadumuha ya tidak me, nah, merenggangkan ataupun menyempitkan. Jadi sedang-sedang diangkat dengan sedang-sedang. Dan juga diantara kefiahnya adalah menghadapkan tangan itu ke arah kiblat. Ya, menghadapkan arah tangan ini menghadap ke arah kiblat seperti ini. Bukan menghadap ke atas ataupun ke bawah ataupun ke samping. Nah, jadi menghadapkannya ke arah kiblat. Baik. <clears throat> Qala rahimallahu taala wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibayhi wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi. Masalah yang terakhir yang keempat ila aina turfa al yadaini fi shalah. Nah, bisa difaham ya. Jadi kesimpulannya kita ulangi bahwa mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kemudian kaifiahnya bagaimana? Nah, dilihat dari pendapat-pendapat yang telah kita uraikan. Ya. Baik yang pertama itu ataupun yang keempat itu lebih kuat. Tapi kemudian yang ketiga adalah kaifiah mengangkatnya itu tidak terlalu terbuka ya. Itu juga termasuk ataupun terlalu tertutup tapi sedang. Dan jari jemarinya itu dalam keadaan juga tidak rapat ataupun tidak terbuka. Tapi Kemudian yang keempat adalah sampai di mana mengangkat kedua tangan tersebut. Nah. Di sini disebutkan oleh musannif dua hadis dan kedua hadis ini seluruhnya hadis yang sahih. Nah, hadisnya disebutkan muttafaqun alaih kedua-duanya. Sehingga yang rajih adalah apa yang disebutkan oleh musannif bahwa mengangkat kedua tangan itu dalam kedua atau dalam dua keadaan. Bisa diamalkan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama mengangkatnya sampai sejajar dengan dada. Keadaan yang kedua mengangkatnya sejajar dengan telinga. Ini bisa dipilih. Karena keduanya hadisnya sahih, keduanya duanya muttafaqun alaih. keduanya diamalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dari Al-Hanabilah, Ibnu Qudamah dan yang selainnya. Ya, jam'an bainal adillah, mengumpulkan kedua dalil dalil ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Jadi terkadang mengamalkan yang e, sejajar dengan dada, terkadang mengamalkan sejajar dengan telinga. Sana lagi kaul yang ketiga menyebutkan mengamalkannya sejajar dengan e, kedua daun telinga. Nah, namun setelah dicari dalilnya belum dapat. Cuman terdapat kaulnya. Pendapatnya ada namun belum melihat dalilnya atau dalilnya tidak disebutkan di situ. Dalil yang sahih disebutkan dari dua keadaan ini. Sama dengan sejajar dengan kedua telinga ataupun dengan kedua dada. Wallahu taala alam biswab Kita lanjutkan membaca bab yang berikutnya. Taib. Qala rahimahullahu taala wad'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi. Bab mengangkat atau meletakkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya atau di sini disebut dengan bab bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri wal amrubi dan perintah untuk mengamalkannya waqala rahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala yusra hadis dari sahabat Wa'il ibni Hujr riwayat muttafaqun alaih hadis Wa'il Ibn Hujr muttafaqun alaih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ini bukan seperti ini tapi seperti ini nah. wa kana yaqul inna ma'syaral anbiya amarna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilana fi ala syama'ilina fi shalah sesungguhnya kami segenap para nabi diperintahkan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur dan kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika di dalam salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat salat itu juga ditetapkan atau diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Wallahu taala alam. Hadis ini disebutkan dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Daruqutni, Al-Baihaqi dan sanatnya sahih. Wa qala rahimallahu taala wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Pada suatu ketika Nabi melewati seorang sahabat yang sedang sholat dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Fantaza'aha maka Nabi pun menarik tangannya, melepaskannya. Ya. Kemudian mengembalikan atau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Eh, hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Tariq Hajjaj ibni Abi Zainab dan waqad Ungkir alaih dan hadis ini telah dianggap sebagai hadis yang mungkar. Namun hadis ini disahihkan oleh Al Albani rahimallahu taala. Ya sehingga dari hadis ini kita dapatkan faedah bahwa yang pertama perbuatan Nabi saw Alaihi Wasallam meletakkan e, tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis yang kedua perintah Nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis yang ketiga dan ini hadis yang disahihkan oleh beliau al-musannif bahwa apa? Beliau me, mengganti atau me, merubah ya posisi tangan menjadi tangan yang kanan di atas tangan kiri. Ya, sehingga dari sini kita mendapatkan bahirnya bahwa hukumnya adalah wajib dan ini yang rajih wallahu taala alam bisawab.